Alhamdulillah dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din dalam rangka untuk mempelajari syariat Islam yang telah menjadi kewajiban kita semuanya. Dan baru saja kita dengarkan nasihat, wajangan, bimbingan dari Ustaz Abdul Abbas Ihsan Hafidhahullah Ta'ala Warah yang mengingatkan kepada kita semuanya akan pentingnya menuntut ilmu akan wajibnya bagi setiap muslim setiap mukmin untuk mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya, mengamalkan dan mengajarkannya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kitab silsilah Alamani Dini yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Basmul Hafizahullah ta'ala Dan kita sampai pada halaman 12 Qala al-muallif Hafizahullah ta'ala Allamani dini Anan nasa hizban Kata beliau Hafizahullah ta'ala Agamaku Yani agama Islam mengajariku bahwa manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah perlu kita ketahui bahwa salah satu di antara uslub salah satu metode penyampaian yang Allah gunakan di dalam Al-Quran Al-Karim adalah Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia. Membagi bagi manusia. Di dalam Al-Quran kita jumpai Allah subhanahu wa ta'ala membagi bagi manusia. Di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu menjadi orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang taat. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi al-abrar. Ini orang-orang yang berbakti, yang beramal saleh, berilmu beriman dan bertakwa. Demikian pula ada di antara manusia yang disebut dengan manusia al-fujjar. Ini orang-orang yang jelek. Orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Suka melakukan kemaksiatan. Nah, Demikian pula pembagian-pembagian yang lainnya. Kalau kita mau menelaah, mempelajari Al-Quran, maka kita akan dapatkan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang golongan orang-orang yang baik dengan golongan orang-orang yang jelek. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita sebagai manusia memilih yang terbaik dan meninggalkan yang jelek. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang soleh, menjelaskan tentang orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita meniru mereka, menempuh jalan mereka ikut bergabung bersama mereka. Demikian pula sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang taleh, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjauhi orang-orang tersebut, meninggalkan jalan-jalan yang mereka tempuh. Nah, di antara faedah, di antara manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin ketika membaca Al-Qur'an adalah dia mengetahui kebaikan, demikian pula mengetahui kejelekan. Mengetahui kebaikan sekaligus mengetahui orang-orang yang baik, mengetahui sifat orang-orang yang baik kemudian diikuti. Demikian pula mengetahui orang-orang yang jelek sifat orang-orang yang jelek, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang jelek, kemudian untuk ditinggalkan dan dijauhi sejauh-jauhnya. Nah, dan di sini agama kita, agama Islam yang berdasarkan dengan Alkitab dan As-Sunnah mengajarkan kepada kita bahwasannya manusia itu ada dua golongan. Hizbur Rahman wa Hizbus Syaitan. Kelompok atau golongan yang pertama yaitu Hizbur Rahman atau Hizbullah. Golongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua adalah Hizbus Syaitan. Kelompok golongan pengikut-pengikut syaitan. Siapa mereka? Siapa yang dimaksud dengan Hizbur Rahman? Siapa yang dimaksud dengan Hizbus Syaitan? Kata beliau, "Faman masya 'alal Qur'anil 'azim was sunnah al-mutahharah mustahdiyan bima jaa'a 'anis salafi fi fahmihima wal 'amali bihima fa huwa min hisbur rahman fa huwa min hisbir rahman barang siapa yang berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an Al-Azim dan di atas sunnah al-mutahharah. Sunnah yang suci. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahdiyan bima jaa'a 'anis salafi fi fahmihima. Dengan selalu mengambil petunjuk dari keterangan-keterangan yang datang dari para ulama salaf di dalam memahami keduanya ketika memahami Al-Quran, ketika memahami sunnah Rasulullah SAW bukan dengan pemahaman dia sendiri, bukan mengandalkan pikiran dia sendiri, bukan mengandalkan kecerdasan dia sendiri, tetapi merujuk kepada pemahaman para salafus saleh, para ulama-ulama yang terdahulu yang telah mendapatkan petunjuk dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in dan yang seterusnya, dari para ulama-ulama yang mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, di atas al-haq. Nah, yang mengambil keterangan-keterangan para ulama salaf. Ketika menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia rujuk bagaimana para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu memahami atau mengartikan ayat-ayat tersebut. Tidak kemudian dipahami sendiri, ditarik ke sana kemari, tidak dipahami dengan akalnya yang pendek. Karena di dalam mengamalkan agama ini, di dalam memahami agama ini, kita sudah didahului oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat terbaik, sebagai generasi generasi terbaik, maka hendaknya kita mengikuti mereka di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam memahami sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wal amali demikian pula di dalam mengamalkannya di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana mengamalkan ayat tersebut, bagaimana mengamalkan hadis tersebut, kita lihat, kita tengok kembali bagaimana pengamalan para salafun saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Bagaimana mereka mengamalkannya? Bagaimana mereka memahaminya? Kata beliau fahuwa min hizbir rahman. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia adalah termasuk hizbur rahman, termasuk hizbullah. Termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang selalu berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Siapa yang dimaksud dengan salafus salih? Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para tabi'in, para tabi'un, ulama-ulama dari kalangan mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah di ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ridho dengan orang yang telah diridhoi oleh Allah? Demikian pula Rasulullah menyatakan mereka itu adalah generasi-generasi yang terbaik dari kalangan umat Islam ini. Maka hendaknya kita selalu mengikuti jalan mereka. Na'min nah, Hizbur Rahman. wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim mereka itu tidak pernah merasakan rasa takut. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak merasakan kesedihan. Tidak takut dengan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedih dengan apa yang Naam ujian-ujian atau rintangan-rintangan yang dia hadapi. Karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali-wali Allah. Itulah Hizbullah, Hizbur Rahman. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man mas'a ala khilafi dhalik. Kemudian barang siapa yang berjalan di atas petunjuk yang bertolak belakang dengan petunjuk tadi. Ini berjalan tidak di atas bimbingan Al-Quran. Tidak di atas bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak di atas pemahaman salafus salih. Faqad ittaba'a tariqal hawa wa syahwah maka sungguh dia telah mengikuti hawa nafsunya. Telah mengikuti jalan yang menuruti hawa nafsu dan mengikuti syahwatnya. Dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seenaknya sendiri. Dipahami dengan pemahamannya yang dangkal tidak mau melihat bagaimana dahulu para sahabat menafsirkannya. Tidak mau melihat bagaimana para ulama tabi'in menafsirkannya. Bagaimana ulama tabi'ut tabi'in. Para ulama-ulama besar menafsirkannya tidak mau. Tapi dipahami dengan pemahamannya sendiri. Atau dipahami dengan pemahaman gurunya, kiainya ustadznya tanpa mau merujuk kepada pemahaman-pemahaman para ulama salaf. Maka orang yang seperti ini adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti kesenangan sendiri. Mengikuti syahwatnya. Sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu ditarik untuk mendukung pemikirannya untuk mendukung kesesatannya. Oh ini, ini arti, ayat ini artinya seperti ini. Dari ayat ini bisa kita pahami seperti ini. Untuk melegalisasi pemikirannya yang menyimpang. Atau pendapatnya yang menyimpang. Atau perbuatannya yang menyimpang. Tidak mau merujuk bagaimana para salafus soleh di dalam memahami Al-Quran, ayat-ayat tersebut. Tidak mau merujuk kepada ulama salaf di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa al-gharur. Dan mereka ditipu oleh angan-angan mereka. Fahuwa min hisbi syaitan. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk hizbus syaitan termasuk pengikut syaitan Qala tabaraka wa ta'ala wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa na'am tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 eh, ke-56 Wa may yatawallallaha rasulah Barang siapa yang mencintai dan membela Allah dan Rasulnya walladina amanu dan orang-orang yang beriman fa inna hisballah humul mughalibun maka sesungguhnya Hizbullah. Mereka itulah orang-orang yang akan menang. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang Hizbullah. Hizbullah di sini bukan yang dimaksud golongan yang menamakan dirinya Hizbullah, bukan ya. Tapi tadi, Hizbullah yang sudah kita pelajari. Bukan nama golongan, bukan nama kelompok. Ada ya. sebutan bagi orang-orang yang mereka berjalan di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itulah Hizbullah, Hizbul Rahman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Hizbullah. Di antaranya bahwasanya Hizbullah itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan membela Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Allah, memperjuangkan syariat Allah. Demikian pula mencintai dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya dia berjalan di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waladina amanu dan cinta serta membela orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Terlebih lagi orang-orang yang beriman yang terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu mencintai mereka, membela mereka. Berusaha menerapkan syariat Islam sebagaimana mereka menerapkannya. Nah. maka sesungguhnya itulah Hizbullah. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya Hizbullah itulah yang akan menang. Akan selalu mendapatkan kemenangan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-6 inna syaitana lakum aduun sesungguhnya syaitan sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Posisikan syaitan sebagai musuh. Jangan dijadikan teman. Nah, Kira-kira ada nggak yang mau berteman dengan gendruwo? Dengan wewe gombel katanya. Nggak mau. Setan lebih jahat lagi. Setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menerangkan bahwasanya orang-orang yang mengambil syaitan sebagai temannya Syaitan ini menjadi temannya maka sesungguhnya syaitan itu adalah sejelek-jelek teman. Nah, Wasa'a qarina. Syaitan ini adalah sejelek-jelek teman. Syaitan itu tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Syaitan itu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Selalu mengajak kepada kerusakan. Selalu mengajak kepada perkara-perkara yang tidak terpuji akibatnya. Sehingga jadikanlah syaitan itu sebagai musuh innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya tidak lain syaitan itu hanya menyeru, mengajak golongan-golongannya, mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka. Syaitan akan mengajak setiap orang yang mengikutinya untuk masuk ke dalam neraka, untuk menjadi penghuni neraka. Tidak ada syaitan yang mengajak untuk menjadi penghuni surga, tidak ada. Mereka semuanya mengajak manusia untuk menjadi penghuni neraka. Karena itu sudah menjadi janji syaitan. Sudah menjadi janji iblis ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Iblis berjanji maksudnya dia akan menyesatkan seluruh umat manusia jika mampu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa atau menjelaskan kepada kita tentang hakikat syaitan. Bahwasanya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Jangan diikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. وقال تعالى إن نعم وقال تبارك وتعالى استهود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان Ala inna Hisbas syaitani humul khasirun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Istahwada alaihimu syaitan. Mereka telah dikuasai oleh syaitan. Pada ayat sebelumnya kita baca bahwasannya syaitan itu adalah musuh. Dan hendaknya kita memposisikan syaitan itu sebagai musuh. Namun ketika seseorang tidak memposisikan syaitan pada tempatnya, dia jadikan syaitan sebagai temannya, dia jadikan syaitan sebagai pemimpin yang dia ikuti. Maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu teman yang paling jelek dan kalau sudah menguasai manusia, akibatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fa'ansahum dzikrallah. Maka syaitan itu akan menjadikan mereka lupa dengan zikrullah. Kalau seseorang itu sudah dikuasai oleh syaitan, maka syaitan akan melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilalaikan untuk tidak melakukan sholat. Dilalaikan dari menuntut ilmu. Dilalaikan dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dilalaikan dari berbagai macam kebaikan. Dilalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala syaitan. Ketika syaitan itu sudah menguasai manusia, maka akan dilalaikan dari berbagai macam kebaikan. Dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dilalaikan dari amalan-amalan kebaikan, kemudian diajak untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Diseret untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keji, dan seterusnya. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah hizbus syaitan. Pengikut-pengikut syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya hizbus syaitan mereka itulah orang-orang yang akan rugi. Orang-orang yang tidak akan beruntung. Ini bahaya. Kalau syaitan itu sudah menguasai manusia. Yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk membentengi dirinya agar syaitan tidak menguasai dirinya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya. yakni dengan menuntut ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalah, dalam bentuk akhlak dan yang lainnya. Diamalkan. Memperbanyak ibadah. Memperbanyak zikrullah. semakin kuat keimanan seseorang, maka syaitan itu semakin takut kepadanya. Sebaliknya ketika keimanan seseorang itu semakin lemah, maka syaitan akan mudah mendatanginya. Mudah untuk menggodanya. Mudah untuk menyeret dia terjatuh ke dalam berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kemaksiatan. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22 ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai Rasul, wahai Nabi, kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan yaumil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah. Kemudian mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. nya kamu tidak akan menjumpai orang yang beriman senang mencintai, membela orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kamu jumpai. Walau kanu aba'ahum meskipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Tidak akan kamu menjumpai orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah dan Rasulnya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun orang tuanya sendiri, anaknya sendiri. Karena menjadi kewajiban. Bagi seorang muslim. Untuk memusuhi. Membenci. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman mereka itulah orang-orang yang telah Allah kokohkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum birohimin dan Allah berikan dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, hidup di dalam jannah tersebut, kekal abadi. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hisbullah. Mereka itulah hisbullah. Ala inna hizballahi muflihun. Ketahuilah, hizbullah itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Nah, di dalam ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat sifat hizbullah. Di antara sifat mereka, mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi dan membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tanpa melihat siapa mereka. Meskipun orang tersebut ternyata adalah ayahnya sendiri. Atau anaknya sendiri. Atau saudaranya sendiri. Atau keluarganya sendiri. Mereka tidak pandang bulu. Ketika mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia lebih kedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dia bela Allah dan Rasulnya daripada kecintaan terhadap orang tua, daripada kecintaan terhadap anak. Nah, Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberi kekokohan keimanan di dalam hatinya. Allah mengokohkan keimanan. Ketika Allah SWT memberikan keimanan yang kokoh pada hati seseorang, seorang muslim, maka dia akan memiliki sifat, sikap yang tegas di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah ridha pada orang-orang yang demikian itu. Allah meridhai mereka. Hingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam jannah. Yang penuh dengan kenikmatan. Orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala inilah orang-orang yang seharusnya kita teladani. Kita ikuti bagaimana mereka menerapkan syariat Islam, bagaimana mereka memahami Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu adalah Hizbullah dan Hizbullah itu adalah orang-orang yang akan memetik keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lam bisawab. Nasallallahu azza wa jal an yaj'alana wa iyyakum jami'an min hizbillah di antara Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah Swt sebagai hizbullah, sebagai Hizbul rahman dan semoga kita dijauhkan dari Hizbul syaitan. Wallahu taala a'lam bisawam. ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.